النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهر وأصحاب الأخيار adada ni'amillahi wa ifdadi an abi amrin Sufyan bin Abdullah radhiyallahu kal qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak kal kul amantu billah summastaqim rawah muslim Ashabal badila para kiai, para habaib wabil khusus dumateng panjenenganipun Fadilatul Muhtaram Al Habib Najib Al Haddad mudah-mudahan panjang umur sehat selalu Bapak pejabat pemerintahan yang hadir di malam yang penuh berkah ingkang sangat kula mulyakaken saha kawula hormati hadirin sidang jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di malam yang penuh berkah ingkang sangat kula akan saha kawula hormati Alhamdulillah sedoyo sing rawuh kula dongaaken barokah umure barokah rezeki rezekine barokah anak turun turune Salawat so salam monggo kita aturaken dumateng ngarsa dalem junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untean doa sing susah kula dongaaken ingkang enggal dipun bungaken kali Allah sing sakit kula dongaaken enggal enggal nemu tamba sing uripe soroh utang akeh awak loro-loron pados dipun dahar mawon kangelan kepancal-pancal ketekek-ketekek kula dongaaken kaleng enggal dipun jembaraken kali Allah kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad agar majelis ini mendapat hujan keberkahan dari Allah sedaya sing rawuh mau solawat iramai seleng irama apa ngoncok nih duduk iramai Evita malah seleng Sayyidi wa habibi wa tabibi kalbi wa jasadi wa ruhi سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الامين واله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الامين وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الامين واله وصحبه ajma'i Alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi tambah umure tambah sempurna iman lan agamane tambah nata pikirih ake istighfari ake solawati panjenengan pecah sak waya-waya kula akan bisa netepi iman lan Islam beto gendera husnul khotimah monggo ngaji bareng kula buyar jam loro esuk mentang-mentang sing diuntang tonggo dewi durung tiga ngombe kongon pidato Pas password malam ini kata kunci malam ini tolong dicatat bukanlah bahagia yang menjadikan kita tersenyum tapi tersenyumlah agar kita bahagia. Understand? Bukanlah bahagia yang menjadikan kita tersenyum. Tapi tersenyumlah agar kita bahagia. Stop. Dulur. Dina niki akeh wong gak loro untu tapi gak iso guyu ngene dok. Hari ini banyak orang tidak sakit gigi tapi tidak bisa tersenyum. Understand? Iku sing gak beres duduk sikile sing gak beres tangane tapi hatinya dalam kondisi sakit Wah, musalli ala Muhammad Burun kula cak ngaji bareng kula Tolong disiapno buku catetane ke kemangke kula niki ngundangi tahun kepungkur Bu belajarlah ikhlas dalam beramal jadet. belajarlah ikhlas dalam beramal karena keikhlasan bagaikan mata air jernih yang menyuburkan Allahumma Muhammad Orang yang berhati ikhlas bagaikan tanah yang subur. Sekecil apapun benih kebaikan akan mudah tumbuh dan berkembang. Allahumma Muhammad. Niki nek sing rungokno kelasi sarjana paham. Tapi nek sing rungokno kelasi sarjono mantu mantu duduk mantu-mantu paham tapi mantu-mantu ngan saya ulangi belajarlah ikhlas dalam beramal karena keikhlasan bagaikan mata air jernih yang menyuburkan Orang yang berhati ikhlas bagaikan tanah yang subur. Sekecil apapun benih kebaikan akan mudah tumbuh dan berkembang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dinaikkan satu strip? Ketahuilah ikhlas itu letaknya di hati bukan di kaki. kepada hati manusialah pandangan Allah tertuju sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum rawahu tirmidzi diterjemahno niki sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu dan hartamu dan tetapi dia Allah senantiasa melihat hatimu dan amal-amalmu rawahu tirmidzi Allahumma salli ala Muhammad saking stunggil dawe kanjeng nabi niki dulur kula saged nemokno wonten pitung puluh pelajaran berharga yang dapat diambil nek pitung puluh tak terang terangno kabeh subuh durung buyar berarti kiai gak cerdas Pitung polo iki tak terangno siji ae, sing swidak songo liya dina undangan mana ya. Undangan mana rene, aku tak nggo tremos dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Number one, rungokno. Nomor siji. Wajib bagi setiap mukmin. Hmm. Durung ngombe tegese ngene, dan niat kayak ngombe susu iki wajib bagi setiap muslim wajib bagi setiap santri untuk menjaga memperbaiki dan membersihkan hatinya karena hati yang bersih merupakan perahu keselamatan tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan pesan suci Al-Quran yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih Setuwo yo ya sing rawuh dungak no dadi santri-santri sing bersih atine padang melipati bagus lakune mandi dongane kamakola ali mashuri tulangan sidoarjo istajabatud doa tatawakofu ala sofail kolbi mandine donga sangka beninge ati Allahumma sholli ala Muhammad ditulis mene ya ndak omahe dhewe-dhewe mandine donga sangka beninge ati bisa dilanjut saben-saben barang nek rusuh rungono banser iku cek muta-mutu wae tak dongakno dadi tentara saben-saben barang nek rusuh ana carane ngrijikane nek klambi sing rusuh ngrijikane ya diumbah ojo disaponi nek latar sing rusuh ngrijikane disaponi tapi nek ati sing rusuh ngrijikane kudu digawe ngakeh-ngakeno dzikir nang Gusti Allahumma sholli ala Muhammad saya ulangi saben-saben barang nek rusuh ana carane ngrijikane. Nek klambi sing rusuh ngrijikane ya diumbah. Nek latar sing rusuh ngrijikane ya disaboni. Nek ati sing rusuh ngrijikane kudu digawe ngakeh-ngakeno dzikir nang Gusti Nek skripsi butuh dosen pembimbing. Rungono sing tau kuliah-kuliah iku. -kuliah Nek tesis butuh dosen pembimbing. Disertasi butuh dosen pembimbing. Begitu juga berjalan menuju Allah tentunya lebih membutuhkan dosen pembimbing. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Agar hati kita tetap bersih. Agar hati kita mudah disentuh oleh nur-nur ilahi yang bersumber dari kitabullah dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus senantiasa memperbaiki, menjaganya dan membersihkannya. Sekaligus kita harus mewaspadai beberapa racun hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, Tolong kudunge dibenakno Bu ya. Sebab ilmu iki gak gelem mlebu nang wong sing kudunge melorot walengan. Tiga ngajeng. Ya. Tolong sing lanang-lanang sing kupule miring-miring dibenakno. Aku kuatir miringi koplo keganjel kupon. Allahumma sholli ala bisa dilanjut? Bisa ditingkatkan satu strip? Isok dungkano satu strip? Racun hati yang pertama Maulid Nabi lima menit adalah berlebihan di dalam berbicara bahasa Inggris yang gedabrus napa bahasa Jepangi kakean co Gedabrus merupakan racun hati. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yastakimu imanu abdin hatta yastakima kolbuhu wala yastakimu kolbuhu hatta yastaqima lisanu rawahu Ahmad wa tirmidhi tidaklah lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya dan tidaklah lurus hatinya sehingga lurus lesannya Allahumma salli ala Muhammad Betawilah bahwa lesan ini merupakan juru bicaranya hati. Nek ini bersih, omongnya ya terukur dan teratur. Nek ini bersih, omongnya ya sopan, ya san. Bu. Bu. Dalamnya laut bisa diukur dalamnya hati siapa tahu berdasarkan hadis ini dalamnya hati seseorang bisa dilihat melalui ucapannya Nek ucapane ku ngilokno wong, mitna wong, gosip, adu domba, cermin bahwa orang tersebut hatinya dalam kondisi sakit. Allahumma Muhammad. Sering saya katakan dalam berbagai kesempatan. Seorang mubalek, seorang tukang pidato harus selesai terhadap dirinya sendiri. Nek ruwet. Ya apa iso madangi wong liya nek atine dhewe ruwet. Mubalek kate budal ngaji tukaran mek sing wedok. Kira-kira ceramahnya enak apa bulet? bulat ngamuk kadang-kadang sing diamuk gak jelas sing sabar dadi kiai diundang wong gak kei ngombe pidato ya munggah engko digenti Allah rezeki liyane lah ngoten to Wong kula niku wis dadi petang 40 tahun apal Pak apal Mulai kula niku mboten melok nyekel jadwali pengajian. Kuatir hati kula iku rusak tak pilih sing teles-teles tok. Hm, ngono ayu. Ya Allah. Niki wae dugi Surabaya di SMS bojo kula ngono ayu lho Pak sakno Pak. Sakno wong iku puluke miring-miring Pak. Ya Allah, tak dongakno sugih kabeh. Engko sing mripate bening-bening tak dumi duit, Sak juta, sak juta, sak juta. Setuju? Umpamane duit ini. Sampeyan tak dumi duit, karo tak dongakno sampean milih ndi? Sing milih donga ngacung tak jak besanan. Nek wong saiki mesti milih Wow. Oh. Niki wau kula budal wis mangan mek sangu dhuwit sebab paham nek sing ngundang engko gak apa-apa. Pesene bapak kula iku biyen liko nek dadi mubalek nak nek budal ngaji mangan, sing wareg sangu dhuwit cek gak arep-arep disak Ternyata panitia ikrungu tepodok dek durung lungguh acara selanjutnya. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh kiai yang tidak ada giginya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai saya kiai kiai greges sih. Ya. Mulai digelansan uang, uang masya Allah Kesejahteraan gak memadai. Gue nulis kiai ini lorot, kau nasi diajar kayak dikirimi Ya Yai sakit. al Bu. Bu. Bu. Bisa dilanjut. Panjenengan kula no bening atine. Padang meripati bagus lakune mandi dongane racun hati yang pertama adalah berlebihan di dalam berbicara Menurut ilmu fisika, ilmu apa pak? Bila ada sebuah garis, red, titik depannya itu menceng satu senti, makin jauh, makin melebar, makin melebar. Wong ngomong yang limang menit bener. Sepuluh menit bengkong. Seberapa jam ngilok no wong. Rong puluh menit caci maki. Selawe menit takabur ojob adu domba. Mulai gak usah pidato dawa-dawa. Sampai tak tunggak no berkah umure. Berkah rezeki rezekine. Lah kula ngomong ini sampean kudu cerdas. Kiai ini selek ngalinggon. <laughs> Diterusno. Diterusno. Nek ora bisa ngomong sing bagus, luwe becik meneng wae. Ora usah kakean omong. Ajine diri sangka lati pirang-pirang uang gak diajeni uang polahe lesane boten bener Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad masih apal Quran 30 juz bentahun lunga kaji umroh setahun ping 6 tasbih dawa ikit becira ngengor kono ora becira ngengor ya tapi nek ngomong kok Masya Allah. Orang yang semacam demikian akan kehilangan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Nek wis uang iku gak dipercaya masyarakat, Bukan nggih? Pintu-pintu rezekinya akan menyempit dengan sendirinya. Ojo cacak golek utangan iso hasil, dodol barang kan orang wani Apa? karena tidak mampu membangun sebuah kepercayaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Racun hati yang kedua, ramai sistematis. Berlebihan dalam makan. Bahasa Jepangin geragas. Napa? Nek wong-wong biyen iku akeh sing mati kurang mangan, wong saiki gampang mati kakean. Kiai ini pidato kecapan. Lu kok ana umat kaya ngono iku kok. Wong kiai ini pidato kono Padahal Al-Qur'an wis garis. Ya Bani Adam Khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul muslimin. Wahai anak Adam Pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid Makan dan minumlah jangan berlebihan Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai tak dungakno sehat tanpa minum obat. Sampai tak dungakno seger waras. Gak ngombo hebat. Kuncine gak cukup diamini Quran saayat mang ayo dilakoni usahakan cerdas dan disiplin di dalam mengatur pola makan sebagaimana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung di Nabi nggih sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ana wong sehat cik sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ana wong kuat cik kuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nek ana wong hebat je hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bahasa, tidak ada gubahan sastra, tidak ada bentuk sair dan susunan kata yang bisa dibuat untuk menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pas dan klop. Karena Allah sendiri telah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Allahumma sholli ala Muhammad. Boten nenten bahasa, boten nenten gubahan sastra, boten nenten bentuk syair, boten nenten susunan kata sing iso digawe no tentang keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pas dan klop. Allah sendiri telah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4 wa innaka la'ala khuluqin adzim Allahumma shalli ala Muhammad dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung maha benar Allah dalam segala firman-Nya Allahumma shalli ala Muhammad sampeyan jokno Rasulullah sakno to ki gak ono istilah bid'ah sampeyan jokno Rasulullah sakno to ki gak ono istilah syirik siji rasul ojo dianggap Tuhan loro rasul ojo dianggap sebagai anak Tuhan jika informasi terbaru sampai, oh enggak patah nyaut ngaji jika informasi terbaru orang-orang wahabi yang ada di Haromen Mekah Medina hari iki wis roto-roto gelem meringati maulid nabi eh sing asale bid'ano sing asale saya saiki padha bondong-bondong peringati Maulid Nabi untuk Rusia, Nduk Rusia sampean. Insyaallah ganggong sampean ngulon. Cenya. Insyaallah di Inggris sendiri peringatan Maulid Nabi luar biasa. Lebih-lebih di Indonesia luwe-luwe sampang Madura murid Nabi kurang bulan Pak ngali Omar ono ngali Omar ono. masih gak duwe mendekati malah Nabi yang sampang Ya Allah. Lah ini nduk pondok kula wis gadhe ngenten Rabiul Awal. Ben Senin malam Selasa peringatan Maulid Nabi. Beli sapi songo wedhus limo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama teko. Nek Senin malam Selasa. Kula jak maca selawat barengi wong 10.000. Udan mboten buyar. Ya teles kabeh. Wono sing takon nuwun sewu Gus Ali napa mboten enten asma ikin rangutan ono nak nyewa gedhong. Dadi nek udan-udan aja nyewa tero bocor nyewa. Ayo sapa wani bantah? Dadi nek rendeng-rendeng iku nek duwe acara apa-apa aja nyewa terop, nyewa. Dongakno ku lho sok gawe gethong sing kawet pengajian nek rendeng tak lebokno palang. Lengkap sak nggone mangani pisan. saat aduse niku. Insya Allah iso, insya Allah insya Allah gak ngurah segoro, yakin kula iso. Apa maneh dungane diamini banser sing ganteng ini. iki. Insyaallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya napa kula kalisan bisa sehat wong pola makane acak lan ngawur. Jam 6 esok sarapan. Jam songo mangan, mari beduk min. Mari asar bak surong mangkok. Mari maghrib makan malam, kati turu rawon gajah mata. <laughs> Mulai umur telung puluh wis pincang sese kene asam urat karena tidak cerdas dan disiplin di dalam mengatur pola Sampeyan tingali bapak gula bapak saya, mbah-mbah kula, mbah-mbah sampeyan. Ka ono kena kolesterol, asam urat kan. Apa? Wong-wong dia iki masih gak poso, mesti poso karena dhewe. Oleh kan sing dipangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut. Racun hati yang ketiga berlebihan di dalam memandang lebih-lebih memandang lawan jenis nek lanang delok wedoan nek wedoan delok Masya Allah sampe delok lo TV-TV kita itu nek subuh kuliah subuh bagus bagus mari kuliah subuh salam digenti senam sing ketok kates Thailand jadi <laughs> ada susu kena digenyusoni bayi cak RW ada susu kenek digenyentelno kopiah Rungono berlebihan di dalam memandang merupakan racunnya hati. Ah. Jujur Pak, jujur. muka muga kula sepuro Allah sampean sepuro Allah. Kula ni poso betake cilik seneng poso. Melek wis nyeni wilitan kula. Sing boten kuat jujur mawon. Delok wong wedok ayu boten delok gak kuat. Kirangan kira delok. Kira-kira sampean yang ngono ah. Wae ayo ngaku ae lah hukumane cek jero-jero ya. Poso kuat, sholat dalu kuat wiritan kuat tapi kan hodul basur memejamkan mata tatkala melihat wanita cantik itu dulu kuat mari nah, komando-komando Gula tahun rang long ini ngaji duk Jogja narik nom pocol ngacung. Bagaimana Pak Gusali kalau melihatnya dengan kacamata hitam? Kan tidak berdosa Pak Gusali. Melihat wanita cantik bukan makromnya dengan memakai kacamata hitam. Kan dosanya nempel di kacamata. <laughs> Wong tidak ditakoni ngene kentengen pertanyaan. ku tak iring tidak. Kalau yuh punya pemikiran melihat wanita cantik bukan makromnya dengan memakai kacamata hitam tidak berdosa, dosanya nempel di kacamata. Oke. Okay. Esok kalau kamu mati tidak dimasukkan neraka oleh malaikat, dimasukkan drum. Drum itu digelundung nonang rokok. Terjadilah dialog yang cukup panjang antara kamu dengan malaikat. Kamu bilang pernah haji, pernah umroh, yasinan, tahlilan, markaban. Malaikat jawabnya santai. Saya tidak masukkan kamu ke neraka. Saya memasukkan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad kula ditakoni napa Gus sampean kok mboten saged merem nek wedok ayu dituturno kula niki ya waras ya normal ya sehat cok wong lanang sing waras sehat lan normal mesti seneng delok wong wedok Mulai ana wong lanang kok gak seneng delok wong itu ayu, priksakno. Mbok menawa sarape ana sing pedhot. Seminggu kepongko niku kula diundang artis-artis ibu kota ceramah di Jakarta Mas. Ceramah rong jam itu mboten krasa. Polai panitia pinter sing ayu-ayu deleng ngarep. Sing elek singitno. Lah ceramah iku nek sing ngarep wedok ayu-ayu akal iki mengalir, Pak wargas tapi nek sing ngarep STW STW ngomong apa kula tak ceritani sejarah ya gak paham tak terang sejarah kanjeng Nabi ya gak nyambung Bu Bu apa yang dilihat oleh mata seseorang akan dikirim ke hatinya secepat kilatan cahaya. Dengar ya? mulai enek nang masjid pakailah pakaianmu yang indah sopan rapi suci bersih ojo sampai jamaah nang masjid gawe kaos oblong ono teknik kopi sopi nuk ngarek takbire ning karate Allah Akbar dari Allah Akbar Allah oh kau si ya kopi gelatik. Mak memburi nih moco. Kopi gelatik. Apa? Apa sing didelok motoi wong syariat? Apa sing didelok motoni wong umum? Dikirim ke hatinya secepat kilatan jahat. Selut kopi gelatik. Di sarana teknis ser ser. Bu, Bu. Muga-muga dadi keterangan jeng barokah. Ha, ya apa carane bisa niku kula kali saya mendelok wong wedok ayu, srek karo istighfar gak goyah maneh. Diulangi. Diulangi. Simak keterangan berikutnya. Selesai Racun hati yang keempat. Hmm, lagi. iki. Diterangno apa liya dinoe? Racun hati yang keempat adalah berlebihan di dalam bergaul tanpa selektif salah pergaulan wong api songko pengarune konco, ngono nggih wong bejat lan rusak ya songko pengarune konco. sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi seseorang berada pada keagamaan temannya maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu tak terjemahnya bahasa pojok kampung ya sing sekolah gak tamat-tamatnya paham ya melijo paham kernet paham petani paham makelar paham ya sampai nek delok bapu gak bapu nih agama nih wong gak usah diukur pirang meter dawai serbani gak usah didelok potongan nih jasi ini jas larang pak sampai delok cek bisa ketularan ini Iki nek tak dodono regane, saya khawatir melahirkan kecemburuan sosial apa mana sini, loh, apa ini kwitansi Allahumma salli ala Muhammad Jadi saya main delok bapu gak bapu agama ojo didelok jase ojo didelok ae Gak usah diselidiki pirang grobak kitape pirang puluh tahun mondoke Langkah cerdas mari kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita lihat siapa teman dekatnya. Allahu sholli ala Muhammad. Sobat koncone. Wong apik sangka pengarune kanca, wong bejat lan rusak ya sangka pengarune kanca. Sampe ndelok wong-wong sing kena narkoba. Iku gak iso direhabilitasi, hmm, bahasa. Gak iso ditambani. Sebelum link pergaulannya diputus dulu. Suwuk nang kiai sak puluh Jawa, termasuk golekan sing gak untune. Sebelum link pergaulan diputus, tidak bisa diobati, tidak bisa direhabilitasi. Understand? Ojo percaya ono wong hebat budal dhewe. Ojo percaya ono wong sukses budal dhewe. Apa sebab? Kembali pada prinsip dasar menungso itu selain sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Beliau Hadratus Syekh al aribillah Billah Al-Makurlah Kiai Haji Muhammad Hasim As'ari Seorang ulama besar pada zamannya, ahli hadis. Pendiri pondok pesantren Tebuireng Jombang. Pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Sekaligus sebagai pahlawan nasional. Top Markotop. Go internasional. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliaunya tidak berangkat sendiri. Di sana ada dukungan di sana ada sumbangan. Di sana ada bantuan dari sahabat-sahabatnya yang jujur dan soleh. Di sana ada kahawahab hasbullah. Seorang kiai yang alim, zahid, abid, pemberani sekaligus pendekar. Jadi bawa ahab itu ya kiai, insya Allah, sekaligus pendekar. Di sana ada Kahab Bisri Sansuri. Seorang kiai yang alim, zahid, abid, wirai. Saking wirai Mbah Bisri Sansuri boten kersoda dahar untuk warung Beto karo masuri. Masyuri. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa maneh sing marung ayu tambah baulet Bu. Bu. Di sana ada Romli Tamim Rejoso Peterongan Jombang. Seorang kiai yang alim, zahid, abid sekaligus sebagai seorang mursid Torek Qadiriyah Naksabandia. Baromli Tamim wiritane gak aneh-aneh. Insyaallah beda karo wong Sidoarjo, wong Tulangan, wong Wono Ayu. Kula kali sampean kepethuk Habib iko digawe wirid diwaca sing lawas dideleh. Kepethuk Kiai Nyar digawe wirid diwaca sing lawas dideleh. Kepethuk Gus Nyar digawe wirid sing lawas dideleh. Umpama sekolah kula kali sampean iki kegelen pindah kakean nomor induk gak duwe ijazah Allahumma sholli ala Muhammad Baromli wiritane andale ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Diwaca ben marisak sampak subuh. Ketiga rendeng susah bunga duit-duit gak ada duit tetep maca ya Allah. Dadi pondok njoso sakmono gedhe niku wilitan e wiritan ya Allah. Ngetan rodo ado titik di sana ada KH Mas Nawawi Sepuh Sidogiri Pasuruan. Iki wong-wong NU iki tak duduno ngene iku ono gendera ya. Ngene mboten. Cek gak katut wong, cek gak melo wong, tak terangno. Bahwa muassis, muassis Jamiyah Nadul Ulama duduk wong sembarangan. Di sana ada Kiai Mas Nawawi Sepuh Sidogiri Pasuruan, alim zahid abid wirai. Saking alime Mbah Mas Nawawi Sepuh Sidogiri, putune tafaulan tabarukan di Nawawi sing saiki mangku pondok Sidogiri ku Nawawi Abdul Jalil. Iku biyen Kiai Abdul Jalil jeneng Nawawi ku tafaulan tabarukan karo Kiai Mas Nawawi Sepuh. Understand? Paham sampean? Hasil Pak saya isi nyekel pondok itu Kiai Nawawi Abdul Jalil. Iku biyen Kiai Abdul Jalil jeneng nah iku biyen tafaulan tabarukan. Ngetan di sana ada Kiai Sidik Jember. Wow, top Roto-roto putra wayai jadi kiai. Jadi ulama-ulama besar ada Ahmad Siddiq, ada Makbud Siddiq, ada Abdullah Siddiq, ada Mansur Siddiq, Menisor, ada Yusuf Muhammad, ada Nadir Muhammad. Ngulon ada Kiai, Wetan ada Kiai, Insya Allah Samsul Arifin, Abai Rai As'ad. Sing saiki sing jamani pondok Rakholil bin As'ad, Insya Allah bin Samsul Arifin. Pondok babat dhewe puluhan hektar. Alas dibabat dari pondok. Zaman saya gak ono kiai babat alas gawe pondok. Sing ono dodol pondok. Lalu si Sidoarjo ono pondok terbesar di seluruh Indonesia. Namanya Pondok Chandra. Sayang gak ono kiai ini sing akeh Cinoi. Nek gak percaya dalu iki melok aku lho. Tak semayani aku diundang ngaji dalu iki engko setengah loro dalu. Insyaallah ya tak jai jagongan paling kursi wis diusungi. Tapi kadung janji tetep tak benar. Pak Pak balik ngulon ngalor di sana ada Kahamas Mansur Surabaya Saiki jenenge diabadikan ge nama jalan Kiai Haji Mas Mansur sing mepet ampel lho Ada Kiai Haji Mas Alwi, ada Kiai Haji Abdullah Kawatan Surabaya. Ngulon di sana ada Kiai Fage Mas Kumambang Gresik. Top niki Rois Akbari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asyari sing lapis Hadratus Syekh Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik. Mualim nggih, ya, Pak. Sing saiki pondoke gak gelem diarani NU, gak gelem diarani Muhammadiyah, padahal pendirine pondok iki wakile Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asyari. Ngulon di sana ada Kahamurtado Makam Agung Tuban. Niki tadi sanak sana eh bapak kula idak niki Kiai Murtado agung Tuban. Alim niki ah masyaallah. Karangannya banyak, tulisannya banyak. Insyaallah mboten kersa dahar kecuali hasil keringete. Nek disodakoi uang diterima tapi dibalekno maneh nang uang wong sing berhak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngulon mana ada Kiai kholil Ngasinan Rembang, pakarnya alat. naku soro balago mantek bayan arut pakar ini. Sahabatnya dekat Mbak Hasim Mas Ari. Ngulon titik di sana ada Kaharaden Asnawi Kudus. Walim Sogeloman. Alim Soge wangel golek derajat ini. Kadang-kadang alim tapi duit dikemiten. Melo aliran salim saedi Nek nang warung mbek kanca wayahe bayar mesti mlebu toilet. Iku aliran salim sae tak dongakno bojone majer. Iku nek mana bahaya, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngulon mana di sana ada KH Abbas Buntet Cirebon. Tak cukup segede-gede ya Pak. Tak terang lo kabeh sahabat Mbah Hasim subuh dulu mari. Kiai Abbas Buntet ini punya jasa besar terutama di dalam pertempuran 10 November Surabaya. Wa min karomatihi setengah keramat Mbah Abbas Buntet Cirebon tak kalah pertempuran sebelumnya bersurabaya motor mulu mongso didudingi ngene rontok Pak ceblok jujur kula mboten takabur jujur kula wirite duwe sanate wirid padha Napa nek babas sing maca iso nglugurno montor mulu nek kula sing maca gak iso nglugurno cecek Ana guru besar uner takon ngene tak jawab prop prop Mbah mau biyen kondisi ini perang. Lah saiki aman, bro, Sing nomor loro, bro aku jujur ae, Mbah Abbas mandi nih, ngono gak tau goyangan goyangane trio bedes. Gak kenal trio macan. Wong sing takon profesor harus paham, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad kesimpulan jadi nek Mbah Hasim jadi wong hebat go internasional kairan koncone api-api koncone hebat-hebat wong api songko pengaruhne konco wong bejat lan rusak songko pengaruhne konco sampai-sampai Sayyidina Ali dawuh korin ahlal khair takun minhum wabayin sar tabin anhum bergaullah dengan orang-orang yang selalu melakukan kebajikan niscaya kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Dan janganlah kamu bergaul dengan orang-orang yang berbuat kerusakan, niscaya kamu akan selamat dari kerusakan mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau hujjatul Islam. Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Dawud Seseorang tidak akan bisa menjadi teman yang akrab dan sejati manakala tidak adanya kesamaan hobi dan kelakuan uang iku gak iso dadi kanca sing pastel ya pas ya set nek boten gadai kelampan ingkang boten sami ojo golek wong sakmono ayu campur wong tulangan sak menikai, niku nek mriku ana ayu ngidul didik niku gerabakan tulangan percaya nama mboten wah mbok tulangan nih. Kedul titi lho tulanan. Niku wono temenan nah. Daerah Daerahku lah kedul nih. tulangan niku. Nek biyen sampean gelem buka Google ngomong tulangan ada apa? Loro sing metu, Cici pabrik gula, loro Gus Ali. Sampean buka Google aja ana. Di tulangan ada apa? Mesti metu satu pabrik gula, dua Sampak Gusali ngalih nang lebos Kecamatan Kota tetep nek Gusali ceramah agama Gusali tulangan di situ aja duduk lebos itu, understand understand tak dungane nusuki kape? Bu pandai-pandailah memilih siapa orang yang selayaknya sampai jadikan sahabat sebab pengaruh persahabatan pengaruh pergaulan lebih kuat daripada pengaruh keturunan dan pengaruh pendidikan masih anak e wong biasa kalau nuk turun kiai kalau nasab wali Insya Allah kok bener oleh golek konco wong soleh sing dikonco Insya Allah tadi wong api dan tadi wong selamat masih turune wong bagus nek keliru oleh golek konco Insya Allah beleset tadi wong gak selamat percaya napa betul Seorang wali besar pada zamannya Ibnu Atta'illah asakan dari Dawud La tashab Malayun hiduka khaluhu Wala yadulluka alallahi Janganlah bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan semangatmu dan ucapannya tidak bisa membimbingmu menuju jalan Allah Bu muga-muga tadi keterangan sing barokah muga-muga tadi keterangan ingkang manfaat samen dilokno kula kabeh kudu melok muni masih kabib-kabib kudu melok muni sing gak melok muni ana apa-apa gak tanggung jawab Bismillahirrahmanirrahim Aku bisa. Kurang kompak. Aku bisa. Aku bahagia. Aku sukses. Aku cerdas. Aku kaya. Insya Allah menjadi kenyataan. Asal kita punya dua modal. Siji mampu berpikir positif, dua berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah telah berfirman di dalam hadis kutsinya, Ana indah doni abdibi. Aku, aku Allah senantiasa bersama prasangka hambaku kepadaku. Nek nyono bisa, tiga bisa. Samen tak dungan sok tuku alpat loro. Samen ini. Isok gayo oma ngapi duk Citra Garden. Ini storco sing one kit system ini. Roto-roto, pitung miliar walu miliar sampean tak dongani sok itu lu ya gue kene aku situ sampean tak dongani sok haji iso umroh iso nyokolano anak-anak butuh nih. tak terangno ngene anak uang sing pikiran pikirane elek ngene dik duit apa dek dikai? gak masuk akal dik ceramah Nek ana wong muni ngono siji tidak mampu berpikir positif. Sing nomor loro gak duwe bondo bondone urip baguse penyono nang Gusti Wong Allah iku nek ngersakno apa-apa cukup kun faya. Kun apa maning kaya alfat oma kecil ke. Pun cek ditungani Habib niki. Wau wegel kula Pak mung mboten ngombe ngombene. Pun sepuntene sing kathah ya disambung liya dina Senin malam Selasa sama toko kuwabe tak mangan kabeh. Wis, Senin malam Selasa disambung do nduk omahe. Dungane donga Jawa ya. Setuwa ya sing rawuh kula dungakno berkah umure. Berkah rezekine. Berkah anak durune. Bagus lakune insyaallah dipungkasi sarono pungkasan sing sae husnul khotimah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh